syahadah la ilaha illallah dan makna daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Syahadat merupakan kalimat thayyibah merupakan kalimat thayyibah yang merupakan landasan dari agama Islam. Bahkan ketika manusia masih di dalam alam roh, Allah Subhanahu wa taala <coughs> telah memintai dari mereka sebuah persaksian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat manusia yang pada saat itu masih dalam di alam roh, "Alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Rob kalian?" Manusia menjawab, Qalu bala. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah dan kami bersaksi masalah tersebut. Demikian juga ketika seorang masuk Islam, dia juga harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Bahkan ketika seorang akan meninggal, dia juga seharusnya mengucapkan kalimat syahadat ini. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana fi akhir kalamihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah uh, eh, syahadat la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang pada akhir kalaman, pada akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini juga untuk me untuk menegakkan kalimat syahadatain ini. <coughs> Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum Kalimat syahadat merupakan kunci masuknya seorang ke dalam surga. Apabila dia berhasil melaksanakan, mengucapkan syahadat ini dan melaksanakan segala konsekuensi-konsekuensi daripada syahadat ini, maka dia dapat dipastikan masuk ke dalam surga Jannatul Naim. <coughs> Namun para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum yang namanya kunci pasti ada gigi geriginya. Itu yang disebut oleh Syekh Jamil Zainur rahimahullah, hafizahullah bahwasanya kunci tersebut ada gerigi-geriginya dan itu merupakan ibarat daripada syarat daripada la ilaha illallah. Syarat daripada syahadat la ilaha illallah. Apabila syaratnya tersebut <coughs> cocok dengan pintu yang akan dibuka, maka pintu tersebut akan dapat dibuka dengan kunci. Kunci yang kita bawa. Namun apabila kunci yang kita bawa tidak memiliki gerigi yang sesuai dengan pintu yang akan dibuka, maka pintu tersebut tidak akan terbuka. Jadi para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum di antara syahadat di antara syarat daripada kalimat la ilaha illallah yang pertama yaitu al ilmu. Al ilmu. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari-nya menyebutkan al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu itu merupakan ilmu itu sebelum sebelum uh, ucapan dan amalan. Macamnya suaranya hilang begitu Eh? Suaranya hilang jadi. Capek ya. <coughs> Ilmu merupakan <coughs> merupakan pangkal daripada keimanan. Seorang yang beriman tanpa ilmu dikhawatirkan apa yang dia imani tersebut, apa yang dia yakini tersebut keliru. Seorang yang beramal tanpa dibarengi ilmu, dikhawatirkan amalan yang dia lakukan jatuh pada perbuatan bid'ah. Seorang yang berkata tanpa dilandaskan ilmu, bisa jadi dia jatuh pada dosa-dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqfu ma laysa laka ilm." Janganlah kamu berkata sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang permasalahan tersebut. <coughs> jadi baik <coughs> keyakinan, keimanan, i'tiqad amalan dan perbuatan haruslah dilandaskan dengan ilmu. Dengan ilmu ini kita mengetahui mana akidah yang benar dan mana akidah yang sesat. Dengan ilmu ini kita mengetahui mana amalan-amalannya sunnah dan mana amalan-amalan bidah. Dengan ilmu kita mengetahui mana perkataan-perkataan yang layak untuk diucapkan dan mana yang perkataan yang tidak layak ataupun yang haram diucapkan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka uminu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia uh, berbicara baik, bagus atau dia diam saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasihatkan Muad bin Jabal, uh, ketika menasihatkan memberi nasihat kepada Muad bin Jabal, kata beliau, Imsik alaika lisanak. Peganglah lidahmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pada Muad bin Jabal. Kemudian kata Muad bin Jabal, "Inna mu'aqiduha fa bima natakallam?" Kalau seandainya kami memegang lidah kami, bagaimana cara kami berbicara? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqulat ka ummuk." Talqulat ka ummuk. Berapa banyak orang yang masuk neraka dikarenakan ulah lisannya. Bahkan di Indonesia sendiri sampai memiliki peribahasa yang berkaitan dengan lisan, mulutmu harimau kamu. Ini menandakan bahwasanya lisan ya suatu anggota tubuh yang sangat berbahaya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari Al-muslimun man al muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yaitu muslim yang sempurna adalah muslim yang selamat muslim yang lain dari lisannya. Yang pertama sekali diingatkan oleh Rasulullah saw adalah dari lisannya, min lisanihi wa dan dari kedua belah tangannya. <coughs> Jadi para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. <coughs> Kalau ada segelintir kaum muslimin ataupun sekelompok kaum muslimin mereka eh, dakwah mereka hanya berdasarkan ilmu dan amalan soleh, il, uh, eh, berdasarkan apa namanya iman dan amal soleh, iman dan amal soleh ini merupakan uh, dakwah yang keliru. Sebab keimanan tidak dikatakan benar kecuali jika dia berdasarkan ilmu dan amal tidak dikatakan soleh kecuali berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tidak bisa didapati kecuali dengan cara menuntut ilmu. Oleh karena itu dalam memahami syahadat la ilaha illallah juga harus berdasarkan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini didahului oleh fa'lam. Fa'lam artinya ketahuilah. Asal katanya dari alima ya'lamu. Mengetahui ya'lamu, sedang mengetahui. I'lam, ketahuilah. Ya, ketahuilah artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengilmui syahadatu alla ilaha illallah. Sebab jika tidak demikian <coughs> jika tidak demikian seorang yang mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah dia hanya sekedar mengucapkannya saja namun tidak mengetahui apa konsekuensi-konsekuensi daripada syahadatu Allah ilaha illallah tersebut. Para hafidin rahimanallahu ayyakum iyyakum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Ini yang pertama. <clears throat> yang kedua yaitu al-yakin. Yakin. Yakin dengan kebenaran syahadat la ilaha illallah. Al-munafil syak berarti dia tidak boleh ragu. Mereka yang mengetahui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah namun kemudian dia belum yakin akan hal tersebut, ya, dia belum yakin akan hal tersebut, berarti dia belum dikatakan <clears throat> belum memenuhi syarat-syarat kalimat la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala al Hujurat ayat 15, "Innamal mu'minuna ladina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman yang meyakini yang beriman dengan Allah dan Rasulnya malam yartabu dan dia tidak ragu-ragu lagi barang siapa yang masih ragu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Rabbul Alamin barang siapa yang masih ragu bahwasanya Muhammad itu merupakan Rasul Allah utusan Allah, qudwatul ummah tauladan bagi umat ini berarti orang tersebut belum memenuhi syarat la ilaha illallah. Kalau belum memenuhi syaratnya, berarti dia masih dikategorikan sebagai orang yang belum muslim. Karena syarat kalimat la ilaha illallah dia tidak miliki. Oleh karena itu kita lihat orang-orang munafik yang ada di Madinah. Ala ru'usihim Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun namanya Abdullah, hamba Allah, namun dia adalah seorang munafik. Ya, seorang munafik yang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hanya diucapkan saja, hanya di bibir belaka. Tidak dia yakini. Oleh karena itu, ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqum ala qabrih." Jangan kamu berdiri. Ya. Jangan kamu berdiri di kuburan mereka. Jangan sekali kali kamu berdiri di kubur mereka. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa fasiqun. Karena mereka itu telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, mereka mati dalam keadaan fasik. <clears throat> Oleh karena itu para kafirin rahimanallahu wa iyyakum. <clears throat> dalam surat munafikun Allah Subhanahu wa taala firman Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Apabila datang orang munafik kepada engkau ya Muhammad dan dia berka mereka berkata nashhadu innaka rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. <clears throat> mereka mengatakan dengan kalimat nashhadu. Sama seperti kaum muslimin yang juga mengucapkan asyhadu alla asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Apabila datang orang munafik yang bersaksi innaka Rasulullah pakai kalimat dua dua takkid huruf taukid nashhadu pertama ya kami bersaksi innaka innaka inna sesungguhnya engkau la la Rasulullah sesungguhnya engkau adalah begitu jadi ada dua takkid huruf inna dengan lamu taukid Orang munafik ini memakai dengan memakai kalimat-kalimat penegasan tersebut untuk meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dia datang dengan mengucapkan nashhadu innaka sesungguhnya engkau la Rasulullah, bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Ya. Bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wallahi syahadu innaka la Rasulullah. Sesungguhnya Allah lah yang bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahi syahadu innal munafiqina lakadzibun dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu pendusta. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka masih <clears throat> ragu atas kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ragu dengan kalimat la ilaha illallah. <clears throat> Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." la yalqallahu bihi ma 'abdun ghairu payuh fayuhjibu 'anil jannah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah. Tidaklah seorang hamba bertemu ke, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat ini dengan tanpa ragu-ragu kemudian uh, dia akan di, di, di, di, dihalangi dari surga. Artinya apa? Tidak akan ada seorang hamba pun yang datang dengan mengucapkan syahadat Allah la Muhammad Rasulullah dengan benar, dengan yakin, <clears throat> kemudian setelah itu dia dihalangi oleh surga. Tidak akan ada itu. Artinya apa? Kalau dia sudah mengatakan la ilallah Muhammad Rasulullah dan dia yakin dengan hal itu, pasti dia masuk ke dalam surga. Tidak akan ada, Tidak akan lagi ada halangan antara dia dan surga jannatun Na'im. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-qabul lima iqtadathu hadhil kalimah biqalbihi wa lisani. Menerima segala konsekuensi-konsekuensi dari kalimat thayyibah ini dengan hatinya dan dengan lisannya. Sebagaimana telah kita terangkan pada kajian yang lalu, ketika seorang mengatakan asyhadu asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. <clears throat> Dia bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah selain Allah. Berarti dia menyaksikan dirinya sebagai hamba yang harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang lebih berhak dipatuhi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya. Dia mengakui dia sebagai seorang hamba yang tidak layak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang telah memberinya berbagai anugerah nikmat. Kalau dia menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berarti dia adalah seorang yang zalim. Zalim yaitu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan zalim yang paling besar adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduh." Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah wa anaku Janganlah kamu musyrikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. Ya, kezaliman yang sangat nyata. Jadi para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. <clears throat> Seorang yang e, menyatakan dirinya yang telah bersaksi adalah e, ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Sebagaimana yang telah kita terangkan kalimat bersaksi ini walaupun dia tidak menyaksikan namun keyakinan yang ada pada dadanya seperti orang yang menyaksikan langsung. Mereka yang bersaksi, tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, walaupun dia tidak melihat Allah, namun ya, keyakinannya seperti dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua kemarin, ya, ya ketika Jibril datang bertanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu ya Muhammad, akhirnya anil ihsan, Ya Muhammad sebutkan tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, Anta abudallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Faillam takun tarah fa'innau yarok. Kalaupun kamu tidak melihatnya, sungguhnya Allah pasti melihatmu. Jadi demikian para ikhwafidin Allah wa iyyakum. Konsekuensi sebagai seorang hamba harus menerima peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyatakan dirinya sebagai seorang hamba, namun keimanannya masih ada unsur-unsur kesyirikan amalannya masih ada unsur-unsur kebidahan ataupun tindak tanduknya sehari-hari masih suka me melanggar peraturan-peraturan Allah masih suka melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah apa yang dilarang oleh Allah masih suka dia kerjakan ataupun sekali-sekali dia kerjakan apa yang diperintahkan Allah sering juga dia tidak lakukan ini berarti dia belum menjadi seorang hamba yang sempurna. Walaupun bagaimanapun kondisinya tetap tidak akan bisa lari dari status seorang hamba. Tidak akan bisa. Terpaksa ataupun tidak terpaksa dia tetap sebagai seorang hamba. Ya, sebab ini sudah menjadi sunnah kauni. Siapapun orangnya, baik kafir maupun muslim, mereka pasti akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah tidak, maka tidak ada seorang pun baik muslim maupun kafir yang yang bisa mengatakan iya. Kalau Allah mengatakan tidak, kalau Allah mengatakan iya, tidak akan ada seorang pun baik muslim maupun kafir yang mengatakan tidak. Kalau Allah sudah mengatakan kun, jadilah maka akan terjadi tidak ada seorang pun yang yang bisa menghalanginya. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu dalam surat, surat Maryam disebutkan disebutkan uh, wa karha. Nanti ya In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani illa atir rahmani abda segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi mereka akan datang ke hadapan Allah dengan berstatus sebagai seorang hamba status sebagai seorang hamba dalam ayat yang disebutkan tau'aw wa mereka akan datang dengan baik terpaksa maupun dengan cara ketaatan ya semua akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum Al-qabul lima iqtadatu hadil kalimah biqalbi walisani. Menerima kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Ya kalau kita telah mengatakan tidak ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ketika Allah mengatakan ini haram, tentu tidak layak. Kita sebagai seorang hamba mengatakan tidak. Kita se kita saja kalau kita memiliki seorang pembantu rumah tangga kalau kita perintahkan begini, kalau dia katakan, oh nggak mau, tentu nasibnya tidak akan lama menjadi pembantu rumah tangga kita kan begitu. Kita saja tidak mau kan? Kita saja tidak mau kan? Padahal tidak tidak semua nikmat yang kita berikan kepada pembantu tersebut. Paling yang diberikan hanya makan, jaminan makan atau gaji. Selebihnya dari itu tidak. Tidak ada lebih daripada itu. Begitupun kita nggak mau kalau didurhakai oleh pembantu. Ini pembantu masih bukan lagi seorang hamba. Tidak mau. Tentu lebih tidak layak lagi kalau kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang kehidupan kita, kematian kita itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum <clears throat> dalam surah Shafat ayat 36 dan 3 35 dan 36 innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun sesungguhnya orang-orang kufar tersebut apabila dikatakan la ilaha illallah yastakbirun mereka akan sombong menyombongkan diri dari ucapan ini Wa yaquluna inna latariku alihatina li majnun. Mereka akan katakan, apakah kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami hanya dikarenakan omongan tukang sihir yang gila ini? Jadi para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, para rasul-rasul terdahulu sudah terbiasa dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Ada yang dikatakan, ada yang mengatakan mereka itu orang gila. Ada yang mengatakan mereka tukang sya, tukang syair. Ada yang mengatakan mereka itu adalah tukang sihir. Dan ada yang lain-lainnya, ya. Dan ada yang lain-lainnya. Ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui bahwasanya tidak ada orang yang lebih pandai berdakwah selain utusan-utusan Allah. Rasulullah saw alaihi wasallam sebagai kedua ummah, sebagai tauladan umat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin azim sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Ya, yang sangat mulia. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada saja orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang syair. Bahkan ada juga yang Muhammad itu adalah orang gila. Ada yang seperti ini. Bagaimana lagi pandainya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? prinsip-prinsip dakwah itu diambil dari prinsip dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mengapa kok ada saja orang-orang yang ingkar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau kita berdakwah, ya, kalau kita berdakwah, apabila sudah sesuai dengan aturan-aturannya, toh ternyata ada saja yang tidak mau, ya sudah. Ya. Rasulullah saja ada saja yang mengingkari, apalagi kita, ya, apalagi kita yang akhlak kita juga masih dipertanyakan, Kemudian prinsip dakwahnya juga masih perlu dikoreksi ulang dan lain-lainnya. Ya, jadi wajar-wajar saja. Ya, wajar-wajar saja. Yang penting yang penting bagi kita para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum berdakwah masalah hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau sungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang memberinya hidayah. Rasulullah sendiri tidak mampu memberi hidayah. Jadi demikian para hafidin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi seorang muslim dia harus usahakan untuk melaksanakan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah ini. Jadi kalimat la ilaha illallah itu selain diucapkan diyakini dan dilaksanakan, bukan untuk goyang-goyang kepala. Ya. Bukan untuk sebagai goyang-goyang kepala. Tidak ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada zikir kalimat la ilaha illallah Muhammad la ilallah wadahu la syarika la laul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini termasuk salah satu zikir pagi dan sore. Namun dengan mengucapkan la ilaha illallah apalagi dengan sambil goyang-goyang kepala dengan teriakan-teriakan dengan bentakan-bentakan dengan ada gigi ger satu ger dua ger tiga ya. Ini merupakan mempermainkan kalimat ta'ibah mempermain-mainkan pondasi Islam. Makanya ucapan seperti ini tetap utuh dari dahulu sampai sekarang tidak berubah. Ada saja para pewaris-pewarisnya. Ya, ada saja pewaris-pewaris kelompok-kelompok goyang-goyang ini. Ya, mengapa tidak musnah-musnah? Sementara mereka yang dulu berpegang di atas sunnah, dia bisa berubah. Mereka yang dulu berada di atas sunnah, lama-lama bisa berubah. Lama-lama lama, kelamaan bisa sedikit di satu kampung tersebut. Namun dengan amal-amal seperti ini, mengapa tidak pernah berubah? Ya, keifiatnya, lagunya, goyangnya, hampir sama. Ya, hampir sama. Bahkan itu secara menyeluruh di seluruh seantero Indonesia Ibu Pertiwi. Hmm. Sampai di hutan-hutan ada saja yang seperti ini. Kita nggak tahu tadi dari mana. Jadi demikianlah para ikhwafidin rahimanallahu ayyakum. Oleh karena itu memang ya, memang setan suka dengan dengan perkara-perkara yang yang sebenarnya tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihiasi oleh syaitan amalan-amalan seperti ini. Ya, makanya dia tetap utuh dan tetap khusyuk orang yang melakukannya. Karena orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada landasannya, dibiarkan setan itu untuk khusyuk. Supaya dia tetap tenang di situ, tidak beranjak dari tempat duduknya. Namun mereka yang melaksanakan sunnah, baru saja dia mulai zikir, biasanya pemikirnya menerawang kemana-mana. Karena memang setan tidak suka dengan dengan orang ini melakukan zikir secara sunnah eh, menurut bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu merupakan salah satu bentuk kemungkinan ataupun jalur menuju ke dalam surga. Sementara setan tidak suka melihat orang-orang masuk ke dalam surga. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu maluhu wa nafsuhu maka telah eh, terjagalah dariku hartanya dan darah dan dirinya <clears throat> illa bihaqqil Islam kecuali berdasarkan hak Islam. Artinya apa? Apabila seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti hartanya itu haram, nggak boleh diambil ya, gak boleh dia dilukai apalagi dibunuh ya apalagi dibunuh ini haram hukumnya makanya hukum asal daripada harta seorang muslim itu haram artinya haram bagi orang lain maksudnya bagaimana kalau kita melihat teman kita punya sesuatu satu barang maka kita tidak boleh mengambilnya sampai dia mengizinkannya. Kalau nggak haram hukumnya. Apapun bentuknya, sekecil apapun dia. Sendal misalnya. Permisi, kalau nggak permisi berarti haram hukumnya dia memakai sendal. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia akan terjaga dirinya. Dirinya di sini bukan hanya sekedar nyawanya, kehormatannya juga. Makanya kita dilarang untuk berghibah. Dilarang untuk bergunjing, Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarithumuh?" Apakah kalian suka menggunjing saudara kalian? Dan kalian apakah kalian suka kalian uh, makan daging saudara, makan bangkai saudaranya? Yang kalian itu tentu benci dengan bangkai tersebut. Bagaimana seorang makan bangkai dengan bangkai bangkai temannya? Tentu satu hal yang sangat menjijikkan. Bukan hanya sekedar bangkai, tapi bangkai temannya. Teman sekolah misalnya, kemudian meninggal, dimakan. Kalaupun ada, ya cuma satu lah Sofia. Sofia cuma satu lah. Itu udah keluar dia. Ya, jadi kan para kafirin rahimanallahu wa iyyakum untuk menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan seorang manusia yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada ya kalau ada satu kelompok yang mengatakan kalau seandainya di luar kelompoknya maka dia kafir, maka seharusnya kelompok inilah harus dibasmi, harus diamputasi. Ya, harus dibasmi dan harus diamputasi agar mereka tidak sembarangan mengkafirkan kaum muslimin. Islam mengajak orang masuk Islam, tapi mereka malah mengeluarkan orang dari Islam. Jadi ini kita lihat fenomena yang ada. Dari sumber-sumber seperti ini, dari prinsip-prinsip seperti ini, maka muncullah yang namanya bunuh apa namanya membunuh kaum muslimin, e, merampok harta kaum muslimin dengan alasan jihad fisabilillah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang sudah mengatakan la ilaha illallah, asama minni dimahu wa malu maka hartanya dan darahnya dan dirinya ya, itu haram hukumnya, artinya terjaga, dijaga oleh Islam dijaga oleh Islam. Tidak sembarangan diambil, tidak sembarangan dilukai orang ini tersebut, tidak sembarangan orang tersebut dirusak kehormatannya. Ya. Ila bihaqqi Islam, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam ini seperti ah, la yahillu damu mri'in illa bi ihdatsalat. Tidak tidak halal darah seorang muslim kecuali dikarenakan tiga hal. At-taibuz zani, yaitu janda yang uh, berzina. Al-muhsin seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka dia boleh dihukum rajam, dibunuh. Padahal tadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Haram hukumnya. Tapi karena dia melanggar, maka dia boleh dibunuh. Ini yang dikatakan hak Islam. Dan sekali lagi perlu kita ketahui bahwasanya hak Islam ini bisa dilaksanakan jika ada pemerintahan Islam. Ya. Tidak masing-masing kita, kita kelompok satu kelompok pengajian sudah nanti kalau ada yang berzina kita rajam. Sepakat sepakat tanda tangan. Ya, tempel. Ya. Kita dibolehkan haram hukumnya kenapa? Mengapa? Karena orang yang akan dibunuh mungkin dia punya keluarga. Kalau antum diserang keluarganya, begitu. Oleh karena itu tidak bisa ini dilakukan, dilaksanakan kecuali atas perintah pemerintah, atas koordinasi dari pemerintah, karena dia yang bisa me me mengkondisikan situasi. Ya seperti kalau seorang yang melanggar peraturan pemerintah, misalnya kedapatan jual beli ganja, jadi penjara. Siapa yang protes? Tapi coba kita ke, uh, melihat seorang jual ganja, kemudian orang tersebut kita tangkap, kita kurung di rumah. <laughs> Ya. ya jelas saja keluarganya akan protes kan begitu. Rumah kita akan diserang orang. Tapi kalau pemerintah yang melaksanakan, maka, maka akan aman seluruhnya. Kalau per orang secara individu atau kelompok yang melakukan, maka uh, bukan kemaslahatan yang muncul, tapi kerusakan yang semakin meraja lela. Padahal, ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya hukum kisos tersebut merupakan kehidupan untuk kalian wahai orang-orang yang berpikir. Ya. Kehidupan artinya kalau ada orang yang membunuh, kemudian dia bunuh, maka orang lain yang melihat uh, yang ingin membunuh tidak akan berani membunuh. Karena apa? Karena dia lihat kalau seandainya saya membunuh, saya akan terkena hukuman seperti ini. Saya akan dibunuh juga. Jadi hiduplah orang-orang yang uh, di negara tersebut dihidupkan kumkisos dan lagi pembunuhan-pembunuhan. Itu yang dikatakan yang dikatakan hidup. Tidak sebagaimana yang dikatakan orang pembela HAM katanya bahwasanya kisos itu me, uh, ber, menyelisihi hak asasi manusia. Tidak, bahkan kisos itu merupakan menjaga hak asasi manusia. Namun ini bisa menjadi seperti itu, bisa membuat orang-orang menjadi hidup dengan hukum kisos apabila dikoordinasi oleh negara. Kalau seandainya dikoordinasi oleh individu, perkelompok, maka tidak akan membuat orang hidup, tapi akan membuat orang bermatian. Ya. Karena apa? Akan terjadi perang saudara, akan terjadi bacok-membacok antar kampung, akan terjadi tawuran antar pemuda, antara pemuda dan lain-lainnya. Jadi tidak hidup jadinya. Berarti maqasidu syar'i, tujuan daripada syar'i itu tidak ter tercapai. Jadi juga sembarangan, oh kita harus kisos-kisos. Dia nggak tahu tujuan kisos itu itu apa. Kalau seandainya kisos dibuat malah akan membuat orang-orang menjadi bermatian, untuk apa dilakukan kisos tersebut? Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. at zani an-nafsu bin nafsi. Yang membunuh dibunuh. Kemudian uh, ah, at tariqul dini al-mufariqul jamaah mereka yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan uh, jamaah. Artinya orang yang murtad boleh dibunuh. Ya, orang yang murtad boleh dibunuh. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sekali lagi ini semua hanya bisa dikoordinasi dilaksanakan oleh daulah, oleh pemerintah. Kalau ada orang yang muslim kemudian dia tiba-tiba masuk Kristen, antum gorok. Maka ini terjadi uh, membuat kematian bukan kemaslahatan untuk membuat masyarakat menjadi aman. Kalau masing-masing dia saling menggorok bagaimana? Ya, seperti orang orang Nasrani juga menganggap orang muslim ini kafir kan begitu. Orang muslim menganggap orang Nasrani dan Yahudi kafir. Hanya orang-orang gendeng saja di antara kaum muslimin yang kata intelektual, orang Nasrani bukan kafir, orang Yahudi enggak kafir. Itu saja yang dia enggak tahu, padahal orang Yahudi mengkafirkan dia. Orang Nasrani mengkafirkan dia. Ya. Inilah orang-orang toleransi yang nggak tahu dari mana jenis toleransinya ini. Jadi illa bihaqil Islam. Itulah kecuali dengan hak Islam. Dengan aturan Islam, peraturan Islam, dia harus dibunuh maka harus dibunuh. Kalau yang hukum Islam jiwanya terjaga, badannya terjaga, tidak boleh dilukai sedikit pun, tangannya nggak boleh dipotong, tapi ketika dia mencuri maka dipotong. Kehormatan tangannya jadi nggak ada lagi. Harus dipotong. Ya. Dan itu pun harus ada aturan-aturannya. Ya, harus ada aturannya. Tidak bisa oh kamu mencuri maka dipotong dari pangkal. Yang tidak dihormati lagi adalah aturannya dari pergelangan tangan. Itu dipotong, jangan lebih. Ya, jangan lebih dari itu. Kalau mencuri lagi sebelah sini. Kalau mencuri lagi kakinya dan seterusnya. Kalau masih terus juga bisa dibunuh ya karena sudah begitu pun masih masih mau mencuri kan berarti memang udah tobiatnya begitu memang hobinya mencuri kan aneh aneh nah, jadi demikian makanya memang layak dibunuh orang-orang seperti ini Kemudian para wahai rahimanallahu wa iyyakum wa hisabu 'ala Allah. Ya kalau dia sudah dibunuh, misalnya dia dia membunuh kemudian dibunuh, Iya urusannya diserahkan kepada Allah. Yang penting aturannya dia bunuh, dibunuh. Janda ataupun duda ataupun orang yang berumah tangga berzina, dia dihukum rajam sampai mati. Mengenai amalannya kita serahkan kepada Allah. Yang penting urusan kita menghukumnya. Nah, begitu. sudah selesai. wahai sabu Allah. Hisabnya terhadap Allah. Hitungan dia kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja ya, itu saja. Namun selebihnya selain daripada itu tetap terjaga tidak boleh disakiti, tidak boleh diambil hartanya dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau antum pernah mendengar ini dan itu sekelompok kaum muslimin yang membolehkan ini dan itu atas nama jihad, ketahuilah ya, orang ini orang-orang yang sudah memiliki pemikiran takfiri. Ya, memiliki pemikiran takfiri sebagaimana yang sering kita katakan, seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita hukumi secara zohir. Artinya kita katakan dia itu muslim. Mau dia nokoh, mau mau dia pura-pura berdusta itu urusan dia dengan dengan Allah. Namun kita sebagai seorang muslim menghukumi dia, mensikapi dia secara zohir. Siapa yang tahu tentang hatinya? Makanya ketika seorang sahabat Usama bin Zaid ya, Usama bin Zaid ya. Usama bin Zaid ketika berperang ya, berhadapan dengan seorang kafir sampai-sampai tangannya terpotong, dia pun tetap melawan sampai orang kafir tersebut tersudut dan dia mudah membunuhnya tinggal dia tebas maka orang ini pun mati. Apa kata orang tersebut? Syahadu la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya kata Usama bin Zaid, "Ah, kamu ini kan pura-pura. Tadi kamu motong tanganku. Sudah mau terbunuh, syahadu la ilaha illallah." takut mati aja. Begitulah. Kita pun mungkin seperti itu kan begitu. Kita sendiri kalau berhadapan dengan situasi seperti itu, mungkin seperti itu. Bagaimana? Tangan kita sudah dipotong. Jadi sudah bercampur marah ini ceritanya ini. Ya. Makanya dibunuhlah orang ini. Ketika kisahnya diberitahu oleh kepada Rasulullah SAW, Rasulullah marah besar. Dari mana kamu tahu hatinya? Apa yang kamu lakukan nanti dengan kalimat La ilaha illallah nanti dihadapan, dihadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, gimana? Padahal kalau dari kita lihat dari alur ceritanya memang sepatutnya dia dibunuh. Kan begitu. Sepatutnya dibunuh dan itu jelas pura-pura. Kan begitu. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menilai secara zahir. Seandainya lah. Seandainya ya. Seandainya Rasulullah membenarkan apa yang diucapkan yang dilakukan oleh Usama maka masing-masing orang akan menganggap orang lain kafir, ah, pura-pura ya. <laughs> Dikit-dikit, oh ini pura-pura sebenarnya. Dia ya, gitu juga kan, ke, ke yang menunjuk kamu juga pura-pura. <laughs> Akhirnya semua pura-pura. Akhirnya saling bunuh-membunuh. Kenapa? Karena dianggap berpura-pura. Karena rame jadinya. Eh, eh. Jadi rusuh. Islam yang seharusnya membuat menjadikan rahmat dari alamin akhirnya jadi jadi kekacauan di atas alam. Jadi demikian para hafidin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya, syarat ketiga yaitu menerima uh, konsekuensi daripada kalimat syahadat la ilaha illallah tersebut. Saya kira itu saja pada siang hari ini. Yang tadi Afwan terlambat karena ada kesalahan ban. <laughs> Kesalahan teknis di lapangan. Ya. Qadarullah masyafa'ala. Insyaallah kita uh, akan mulai seperti biasanya yaitu jam 11 bagaimana biasanya itu pun kalau takdir tidak menentukan lain. Nah, Aku lukau lihada hada wastaghfirullah li muslimin innahu wal ghafur.